Kalau musannif hafizallahu taala fahal sama apakah di sana terdapat perbandingan apakah layak dibandingkan antara Fatimah dan Maryam dan anak laki-lakinya Nuh dan anaknya Nuh itu laki-laki. Allah di asara yang dia adalah seorang anak laki-laki yang ngotot dengan kekafiran, al-inat keras kepala, dan mati dalam keadaan kafir wal billah. Tentu anak perempuan di sini jauh lebih baik daripada anak laki-laki. Anak perempuan yang bernama Fatimah, demikian juga anak perempuan yang bernama Maryam jauh lebih baik daripada anak laki-laki eh, yang kafir sebagaimana anak laki-lakinya Nuh alaihissalam. Fa Fatimah maka Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada sepenuh bumi anak laki-lakinya Nuh. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu pemimpin perempuan penduduk surga. Dan Maryam alaihi salam adalah siddiqah minas siddiqat, adalah wanita yang siddiq. Falsama muqaranatun maka apakah di sana layak untuk dibandingkan antara salah satu dari keduanya Fatimah ataukah Maryam dengan anak laki-lakinya Nuh. Meskipun anaknya Nuh itu adalah hulamun anak laki-laki. Yang seandainya dia hidup lebih lama, tentu dia akan menyusahkan orang tuanya, turyanan mekufran dengan e, tindakan melampaui batas dan kekafiran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam kasus yang lain, di surat Al-Kahfi wa ammal hulamu Adapun anak laki-laki itu yang dibunuh oleh Khadir, fakana abawahu maka bapak dan ibunya adalah mukmin, maka kami khawatir anak tersebut akan menyusahkan keduanya turyanan wa kufra atau memaksa keduanya untuk turyanan melakukan perbuatan yang melampaui batas dan kekafiran. Oleh karena itu maka uh, jangan bersedih dengan adanya anak perempuan atau diberi anak perempuan. Kemudian alasan yang lain tentang keutamaan anak perempuan bahasanya dalam mendidik dan merawat anak perempuan dan berbuat berbuat baik kepadanya terdapat ganjaran yang besar. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan ada seorang ibu datang ke rumahku dan bersamanya dua anak perempuannya. Lalu dia mengemis kepadaku, minta-minta kepadaku. Dan aku tidaklah jumpai di rumahku ada sesuatu yang layak diberikan kecuali cuma satu butir korma saja. Fa'ataituha iyaha. Maka kuberikan satu butir korma tersebut kepada si ibu. Fa'akhodatha meskipun satu butir korma karena memang betul-betul membutuhkan si ibu tadi mengambilnya. Lalu dia bagi satu butir korma tersebut di antara dua anak perempuannya. Maka dua anak perempuannya makan dan si ibu ya, tidak menjatap mendapatkan jatah. Walam takul min hasyai'an dan ibunya tidak makan apapun. Setelah selesai makan dia berdiri kemudian keluar dari rumah dia dan dua anak perempuannya. Setelah ibu dan dua anak perempuan tersebut pergi, Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk ke rumahku. Lalu ku ceritakan kepada Nabi cerita dan cerita seorang ibu tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkomentar, Manubtulia maka siapa yang mendapatkan cobaan minal banat berupa anak perempuan, bisain dengan satu anak perempuan, Fa'asana ilaihinna lalu dia berbuat baik kepada anak perempuannya kunna lahu sitran maka anak perempuannya tersebut menjadi penutup penghalang dirinya minan nar dari neraka. Ya, maka di sini terdapat fadilah keistimewaan merawat dan mendidik anak perempuan. Dan di sini menunjukkan kesederhanaan bahasa lain, bahasa halus untuk kesusahan hidup eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istrinya. Maka Aisyah mengatakan ketika ada yang minta-minta, aku tidak punya di rumah satupun makanan yang bisa kubagikan kepadanya. Tinggal satu butir kurma, bayangkan. Tinggal satu butir kurma. Ya, betapa itu adalah uh, kehidupan yang sangat-sangat berat. Ya, namun itu semua tidak menghalangi ya, beliau-beliau ya, untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi pokok masalah bukan masalah kemiskinan. Kalau kemiskinan maka itu sudah ya, sudah menjadi ya, satu hal yang melekat pada keadaan banyak sahabat. Ini jadi masalah adalah ketekatan niat dan kesungguhan. Dan kita lihat di sini ya, orang yang uh, orang yang ngemis yang betul-betul ngemis karena ini, karena tidak bisa makan. Maka dia akan orang pengemis yang semacam ini maka dia akan betul maka dia akan menerima pemberian meskipun itu remeh. Cuma satu butir kurma ya karena memang dia tidak makan sejak boleh jadi sejak kemarin, maka satu butir kurma pun menjadi satu hal yang berharga. Hmm, maka ini ciri mengemis yang betul-betul ngemis karena kebutuhan. Lain halnya kalau ngemis karena mencari kekayaan, memperkaya diri, ya, maka dikasih uang 100 perak boleh jadi malah marah-marah. Nah, karena dia tidak membutuhkan hal tersebut karena di, di rumah lebih banyak daripada itu. Nah. Kemudian diatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan, Ja'atni miskinatun. Datang ke rumahku seorang wanita miskin. Dia menggendong dua anak perempuannya. Ya, maka berikan kepada si ibu tiga butir kurma. Maka si ibu memberikan masing-masing dari dua anak perempuannya masing-masing satu kurma. Warafa'at ila fiha dan si ibu ini mau mengangkat ya, ditujukan ke fiha mulutnya saputir kurma yang lain untuk dia makan. Ternyata dua anak perempuan tersebut malah meminta kurma yang mau dimakan si ibu. Ya, maka dua anak perempuan ini dikasih kurma kemudian langsung cepat makan. Wah, sehingga kemudian jadikan alasan untuk minta jatahnya ibu. Ya, maka lihatlah kasih sayang ya, seorang ibu yang betul-betul ibu. Fasakati tamrah. Maka kemudian si ibu ini membelah satu butir kurma. Yang sebenarnya si ibu ini ingin memakannya. Dia belah bainahuma dibagi dua. Ya, maka kasih sayang ibu semacam ini betul-betul mengherankan diriku. Fa'ajabatni, fa'ajabani sya'nuha. Ya, maka perbuatan ibu ini mengherankanku. Fadakartu Allah di sonaat maka ku ceritakan apa yang dilakukan oleh si ibu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakal maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh Allah telah mewajibkan lah untuk perempuan tersebut pihak dengan sebab anak perempuannya al jannata surga atau Allah memerdekakan dia pihak dengan sebab anak perempuannya minan nar dari neraka. Dalam Sahih Muslim Demikian juga dari Anas bin Malik radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ala siapa yang mengurusi." Di catatan kaki dijelaskan tentang makna ala dari perkataan An-Nawawi rahimallahu taala makna ala artinya koma alaiha mengurusi eh, mengurusi dalam hal ini anak perempuan bil muknah dengan menanggung biayanya wa tarbiyah dengan merawat dan semacam itu diambil dari kata-kata al-aul dan al-aul artinya al-qurbu dekat wa dan semisal dengan ini hadis yang mengatakan tentang masalah siapakah yang paling berat untuk mendapatkan nafkah Nabi katakan ibda biman ta'ulu. Maka mulailah dengan orang yang dekat denganmu. Karena awal artinya dekat. Biman ta'ulu berarti artinya orang yang dekat denganmu. Dan orang yang dekat dengan seorang laki-laki istrinya dan anaknya. Maka man ala siapa yang mengurusi jariyata ini dua anak perempuan. Dia urusi, dia rawat, hatta tebeluro, sampai balik maka orang tersebut akan datang pada hari kiamat ana wahwa saya dan dia seperti ini. Nabi kemudian merapatkan jari-jarinya. Maka ini fadilah ya, diberi momongan anak perempuan. Wakat yuri suka banat bulbanat dan lahirnya anak perempuan itu akan menyebabkan bagi anda ini boleh jadi akan menyebabkan Anda ingkisaran nilai azza wa jalla karena merasa tidak pede, merasa itu sebagai musibah, maka boleh jadi ada orang orang tua ada seorang ayah yang ketika mendapatkan anak perempuan, maka menyebabkan hatinya berkeping-keping di hadapan Allah Azza wa Jal, sedih, mengadu kepada Allah, watawatu'an lil khalqi, karena dapat anak perempuan dia tidak bisa bangga dengan teman-temannya maka dia tawaduk dengan orang lain dan jika ini yang terjadi maka tartafi bidalika maka akan tambah tinggilah derajat ya, karena hal tersebut akan tinggilah derajat seorang di sisi Allah yaumil qiyamah pada hari kiamat dan boleh jadi injab lahirnya adzukur anak laki-laki menyebabkan Anda rur ya, tertipu dengan diri sendiri, sombong, ta'alian merasa tinggi, ta'adzuman merasa besar terhadap orang lain, bahkan terhadap Allah. Maka neraka adalah tempat tinggal Anda, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat tinggal orang-orang yang sombong. Waqat rusika ba'dul anbiya dan sebagian para nabi dan orang yang soleh ya, hanya diberi anak laki-laki dan tidaklah disebutkan dan tidak ada riwayat kalau dia anak perempuan semacam Ibrahim. Dan sebagian mereka diberi anugerah berupa anak perempuan dan tidaklah disebutkan dan tidak ada data yang menunjukkan kalau dia punya anak laki-laki semacam Nabi Lot. Dan sebagian uh, para nabi tidaklah disebutkan lam yuskar lahu walad wala bint. Tidak tidaklah disebutkan kalau dia punya anak laki-laki ataupun anak perempuan Ya. ya misalnya Yahya atau kemudian Isa ya, di antara yang cuma dikasih anak laki-laki misalnya Zakaria maka Nabi Allah Ibrahim tidaklah disebutkan tidak ada data yang menunjukkan kalau dia diberi anak perempuan. Nabi Lut alaihissalam tidaklah disebutkan itu tidak ada data yang menunjukkan kalau dia punya anak laki-laki. Oleh karena itu Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya wahai kaumku itulah anak-anak perempuanku itu yang lebih suci bagi kalian daripada mengumpuli anak eh, daripada mengumpuli laki-laki dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semua anak laki-lakinya meninggal dunia ketika usia belia tidak ada yang hidup sampai dewasa kecuali anak perempuan dan dari semua anak perempuannya itu tidak ada yang berketurunan yang awet keturunannya Ya, kecuali Fatimah. Sedangkan Yahya, maka dia tidak punya anak. Yahya alaihissalam, Allah katakan di surat Ali Imran, dia adalah sayyidan. Dia adalah seorang pemimpin. Ya, pemimpin dalam artian Allah diyutba wa yuntaha ila kaulihi. Yang diikuti dan uh, dan orang pun kemudian merujuk pada perkataannya. Pemimpin di sini adalah orang yang jadikan rujukan. Dan pemimpin di sini yang dimaksudkan adalah pemimpin dalam agama karena beliau adalah seorang nabi. Wahasuron ya, kalau di tafsir jalan lain hasuron maknanya mamnu'an minan nisa' tercegah dari perempuan. Hmm, yaitu tidak punya syahwat dengan perempuan. Ada ahli tafsir yang mengatakan, ya, maaf, eh, beliau tidak bisa tegang kemaluannya. Hmm. Sehingga ya, beliau tentu tidak berketurunan. Namun sebagian ahli tafsir menilai bahasanya tafsiran semacam ini punya unsur merendahkan nah, Nabi atau padahal beliau para Nabi adalah manusia yang sempurna. Oleh karena itu maka ya, pendapat yang lain mengatakan bahasanya hasur di sini artinya mumtani minal wata'i ma'al kudrati alihi ya, adalah orang yang mumtani menolak untuk melakukan hubungan biologis padahal sebenarnya dia punya kemampuan. Dan pendapat ini dikuatkan oleh sebagian ulama. Kalau tidak salah di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala karena dua alasan. Yang pertama bahasanya Surat Ali Imran ayat 39 ini konteksnya konteks pujian. dan kalau dan eh, dan tafsiran di atas lebih dekat kepada pujian. Lain halnya kalau maknanya adalah ya, tidak bisa berhubungan biologis karena ya, karena kondisi alat vitalnya. Ya. Maka ini kurang kurang menunjukkan sisi terpuji. Kemudian yang kedua, karena tafsiran ini lebih abad minal ilhaqil afad bil ambiya. Lebih kemudian terjaga dari menisbatkan kekurangan kepada para nabi. Intinya dari hasuran, maka Yahya tidak punya anak. Baik mau pakai tafsiran Eh, tafsiran yang tadi di jalan lain beliau terjaga dari perempuan tidak bisa berhubungan dengan perempuan atau tafsiran yang yang terpilih tadi yang eh, kita sampaikan. Wa nabiyan minas salihin dan seorang nabi dari kalangan orang-orang yang saleh. Maka intinya yang jadi mahalu syahid di sini ini adalah hasuran menunjukkan bahwa Nabi Yahya tidak punya keturunan. Demikian juga Isa tidaklah disebutkan kalau tidak ada ataupun dan tidak disebutkan adanya data yang menunjukkan kalau beliau punya keturunan. Demikian keadaan para nabi. Ya, keadaan e, momongan yang Allah berikan pada mereka macam-macam. Maka hendaknya itu jadi pelajaran bagi yang lain. Ya, ketika seandainya Allah berikan badannya hanya anak perempuan saja, maka tidak usah terlalu sedih. Sebagian nabi pun demikian keadaannya. Sebagian nabi pun demikian keadaannya. Ya, padahal mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita ya, apalagi sebagian kita maka ndak maka ndak aneh. Satu hal yang wajar. Demikian juga yang di, hanya diberi anak laki-laki atau bahkan tidak punya keturunan sama sekali. Wa asuqa ilaika dan berikutnya aku bawakan kepada anda hadis berikut ini. Mudah-mudahan dengan hadis ini anda merasa cukup dan merasa senang jiwa dan mata anda. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada yang bisa berbicara filmah di saat dia di ayunan ibunya kecuali tiga bayi maka beliau sebutkan hadis di antaranya adalah seorang bayi yang ada dalam cerita Nabi berikut ini. Wabayna sabiyun ketika ada seorang bayi sedang menyusu pada ibunya. Maka lewatlah seorang laki-laki yang berkendaraan menunggangi dabah hewan tunggangan yang farihah yang indah, syarah yang indah hasanah yang indah. Ya, maka kendaraannya adalah kendaraan yang mewah. Maka ibunya mengatakan, Ya Allah jadikanlah anak laki-lakiku ini semisal orang itu. Maka bayi tadi melepas ya, teteknya. Wa akbala ilaihi. Kemudian dia melihat pada orang yang lewat. Atau menghadapkan wajahnya kepada orang yang lewat wanadara ilaihi dan melihatnya kemudian mengatakan padahal dia masih bayi netek di ayunan ibunya ya Allah jadi, janganlah engkau jadikan aku semisal dia setelah itu kemudian dia pun menghadapkan wajahnya kembali ke tetek ibunya dan mulailah netek lagi qal maka kata perawi, maka seakan-akan aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimanakah dia uh, menyusu bi isbahi asbabah fi famihi dengan Nabi isyaratkan dengan jari telunjuk beliau ya, beliau masukkan ke dalam mulut beliau kemudian beliau mulai menghisap jari tadi qal wa maru bijariyatin dan mereka melewati seorang anak perempuan ya, Wahum dan banyak orang memukuli perempuan tersebut. Dengan mengatakan engkau berzina, engkau mencuri. Dan perempuan tersebut mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Maka ibunya mengatakan, Ya Allah janganlah engkau jadikan anakku ini semisal perempuan itu. Maka anak laki-laki tersebut meninggalkan menetek, kemudian melihat perempuan yang dipukuli, setelah itu mengatakan, Ya Allah jadikanlah aku semisal dia. Fahunaka taraja'a al-hadisa. Maka di sanalah kemudian keduanya ibu dan bayinya itu saling berbantahan dalam perkataan. catatan kaki yang kedua. Akbalat artinya si ibu itu menghadapkan wajahnya pada bayinya yang menetek tuh hadisu kemudian ngobrol dengannya. Ibunya mengatakan pada bayinya, halqa, catatan kaki, e, ka'annaha seakan-akan si ibu tertimpa musibah. Lalu si ibu kemudian mengundul rambut kepalanya, ma'aha karena musibah tersebut. karena di masa silam, mengundul itu adalah ekspresi ekspresi kesedihan dan meratap. Ya, lain halnya di tempat kita menggundul itu ekspresi kegembiraan. Ya, ketika jago lurahnya menang, nah, maka tim suksesnya gundul. Ah, ya, jago bupatinya menang, ah, pada gundul semua tim suksesnya. Ekspresi gembira. Lalu dulu budaya eh, gundul ekspresi eh, sedih, menderita dan bagian dari bentuk meratap. Maka halqa. Marorojulun hasanul hayah. Telah tadi lewat seorang laki-laki yang bagus tampilannya. Dan aku katakan, Ya Allah jadikanlah aku anakku ini semisal dia. Lalu kamu, wai bocah, wai bayi, ya, kau katakan, Ya Allah janganlah engkau jadikan aku semisal dia. Dan mereka melewatkan budak perempuan ini. Mereka memukulinya dan mengatakan kau berzina, engkau mencuri. Kukatakan ya Allah janganlah kau jadikan anak laki-lakiku semisal perempuan itu. Itu semisal dalam perbuatannya tentunya. Bukan semisal dalam jenis kelaminnya. Fakultu maka uh, maka maka engkau malah mengatakan ya Allah jadikanlah aku semisal dia. Maksudnya catatan kaki saliman minadzono bersih dari dosa dan maksiat semisal dia. Kol maka kemudian bayinya ngomong sama ibunya. Ini si bayi ngomong sama ibunya sesungguhnya lelaki tersebut adalah lelaki yang sombong. Jabaron. Fakultum maka aku pun katakan, ya Allah janganlah kau jadikan aku semisal dia. Sedangkan perempuan budak perempuan yang mereka berkomentar kepadanya, engkau berzina. Sebenarnya dia tidak berzina. Kamu mencuri padahal dia tidak mencuri. Maka aku katakan, ya Allah jadikanlah aku semisal dia. Kemudian nasihat kepada orang yang sedih karena punya anak perempuan. Yang itu dianggap musibah. Maka lihatlah dalam masalah dunia kepada orang yang lebih rendah padamu. Jangan kau lihat orang yang ada di atasmu. Ya, di antaranya adalah berupa nikmat keturunan. Ya, maka jangan uh, jangan lihat orang yang ya, Allah beri lengkap anak laki-laki dan anak perempuan kemudian merasa kecewa anaknya cuma laki-laki semua atau perempuan semua atau bahkan tidak punya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika salah satu kalian melihat pada orang yang lebih unggul daripada dirinya dalam harta dan dalam fisik, maka lihatlah orang yang lebih rendah daripada dia. Mimman fuddila alaihi yang dia lebih unggul daripada orang tersebut. Dalam berat yang lain, lihatlah pada orang yang lebih rendah daripada kalian. Jangan kau lihat orang yang di atas kalian. Dengan itu ajdaru, maka itu lebih layak kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Dan lihat yang lain ajdaru alaikum fawa ajdaru alaikum itu lebih layak bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka realnya jika engkau diberi hanya anak perempuan, maka lihatlah orang yang lebih rendah. Yaitu maka orang lain ada yang tidak diberi baik anak laki-laki ataupun anak perempuan maka punya kenalan, punya tetangga, punya kerabat jauh yang mandul, maka lihatlah itu. Sehingga kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan jika Anda diberi anak perempuan yang sempurna fisiknya dan sehat, maka lihatlah bahasanya selain Anda diberi anak laki-laki ataupun anak perempuan yang cacat yang ini turhikuhu menyusahkan orang tuanya karena harus bolak-balik ke dokter. Walayajitulaha ilajan. Bahkan dia tidak menjumpai terapi untuk menangani dan menyelesaikan masalahnya. Maka diberi anak perempuan sehat, maka yang diingat eh, itu ada yang dikasih anak laki-laki atau bahkan anak perempuan harus bolak-balik ke dokter karena terapi. Setiap bulan harus ke rumah sakit untuk terapi. Maka dikasih anak perempuan yang sehat, syukuri. Meskipun perempuan semua. Dan berkenaan dengan anak yang cacat, maka Nabullah Sulaiman alaihissalam itu cuma diberi ya, ya, seorang anak laki-laki yang cacat, yang cacatnya demikian parah sampai disebut dengan sebutan nisful insan, ya, separuh manusia. Artinya cacat boleh jadi tidak ada kakinya sama sekali, ini tinggal cuma bagian atas badannya saja. Dan itu Nabi Allah. Manusia yang Allah cintai. Fa, wa subhanallah Sulaiman yang Allah berikan padanya kerajaan yang tidak sepatutnya seorang pun setelah Sulaiman mendapatkan kerajaan kerajaan dan kekuasaan semacam itu. Allah berikan padanya ini, anak laki-laki yang cacat dengan cacat yang parah. Maka masing-masing orang punya ujian. Sulaiman punya kelebihan dari sisi kerajaan, kekuasaan, kehebatan. Namun punya kekurangan dan punya musibah, punya ujian dari sisi keturunan. Maka Sulaiman seorang yang tunduk kepadanya ditundukkan untuk Sulaiman jin dan setan. Ditundukkan untuknya angin yang kencang, demikian juga angin yang lembut. Ya, yang tunduk pada Sulaiman bukan hanya angin yang lembut, angin yang kencang pun ya, dalam kekuasaan Sulaiman. Kadzalika wa, wa demikian juga angin yang lembut dan lembut yang sepoi-sepoi semuanya ya, bertiup sesuai dengan perintah Sulaiman. Haitsu asaba di manakah saja Sulaiman berada. Dan Sulaiman ini ya, wa malaka annasa dia menguasai manusia dan burung pun tunduk padanya meskipun demikian plus dia adalah seorang nabi plus dia adalah seorang yang berilmu dan faham agama dia mendapatkan cobaan berupa anak yang cacat ya, maka fasubahan Allah maka demikian juga orang tua yang diberi anak yang cacat, maka tidak perlu sedih dan larut dalam sedih. Siapa yang lebih mulia, Anda ataukah Sulaiman? Ya, Sulaiman. Namun meskipun demikian, ya, meskipun dia adalah manusia yang jauh lebih mulia daripada Anda di sisi Allah, Allah berikan padanya anak yang cacat, dengan cacat yang parah. Subhanallah, maka suci Allah. Ya, laisa li ahdin min amri syai' tidak ada satupun orang yang punya ya, tidak punya kekuasaan. Maka tidak ada satupun manusia yang punya kuasa ngatur ini dan itu. lampu biadillah, seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Arzak, maka rezeki yang bagi adalah ar razzaq Wallah, dan dia adalah Allah, Al-Wahhab, sang pemberi rezeki subhan, sang pemberi Subhanahu wa taala. Wahahwa dan berikutnya adalah hadis yang berbicara tentang masalah Sulaiman. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahasanya Nabi Sulaiman ibn Dawud mengatakan di malam ini aku akan berkeliling keliling di sini artinya jima hubungan biologis akan aku kumpuli 90 istriku. Nih maka Nabi Sulaiman memiliki e, kelebihan dalam masalah kemampuan biologis. Semalam itu bisa berhubungan badan sebanyak 90 kali dengan 90 perempuan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun punya kelebihan yang semisal. Ya, beliau pernah e, ngumpuli e, sembilan istrinya dalam satu malam. Kulun takti dan aku berharap masing-masing dari perempuan tersebut hamil. Kemudian akan datanglah perempuan tersebut akan datang bifarisin dengan seorang jago kuda. Seorang kemudian mujahid, jago menunggang kuda yang akan berperang di jalan Allah. Maka aku, aku punya 99 tentara. Ini jago menunggang kuda yang layak untuk kemudian di kedepan harinya jadi panglima-panglima perang. Nah, Demikian harapan Sulaiman. Fakallahu sahibuhu kawannya Sulaiman atau penasihat Sulaiman mengatakan kul katakanlah insya Allah. Falam yakul namun Sulaiman tidak mengucapkannya. Tidak mengucapkan insya Allah. Maka Sulaiman mengelilingi semua istrinya, mengumpuli semua istrinya dalam satu malam, yaitu 90 istrinya, ternyata meleset dari apa yang diharapkan oleh Sulaiman falam tahmil minhunna ila imra'atun wahidah. Maka dari 90 istrinya tidak ada yang hamil kecuali satu saja. Fajaat bisyikir rajulin dan itu pun lahir dengan anak yang cacat separuh manusia. Ya, yang cuma kemudian punya badan ya, e, bagian atas badan saja adanya. Wa ayyumul ladzi nafsu Muhammadin biyadi. Maka demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada di, di tangannya Seandainya Sulaiman mengatakan insya Allah, niscaya mereka semua anak-anaknya Sulaiman itu akan berjihad di jalan Allah. Fursanan jamak dari Faris, jago-jago penunggang kuda, ajma'un seluruhnya. Ya, maka uh, ini pentingnya insya Allah dalam harapan-harapan, ya, ucapan insya Allah dalam harapan-harapan yang dipanjatkan oleh seseorang. Ya kita lanjutkan. Thumma inal hayata dunya Kemudian satu hal yang wajib untuk diingat bahasanya kehidupan dunia seluruhnya bima fiha dengan semua isinya berupa anak laki-laki ataupun anak perempuan ya, jah pangkat kesenangan kekuasaan harta kerajaan seluruhnya fidahabin itu akan pergi wa amruha ila zawal dan ujung akhirnya adalah hilang. Wahai al akhiratu qad akbalat dan akhirat itu dengan bertambahnya hari semakin dekat. Wasa'atu qad iqtarabat dan kiamat semakin dekat. Wal azifatu qad azifat dan azifah artinya sesuatu yang dekat dan yang dimaksudkan adalah kiamat karena kiamat itu dekat. Karena kaidah orang Arab kuluman huwa atin Setiap yang pasti datang itu dekat. Dan kiamat pasti datang, maka dia dekat. Maka kiamat pun kot azifat telah dekat. Oleh karena itu, maka tidaklah perlu Anda larut dengan jiwa Anda. Ba'idan dengan pikiran yang aneh-aneh, yang jauh-jauh. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu hal yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Maka janganlah kemudian uh, Anda larut dengan pikiran yang aneh-aneh, mikir demikian dan demikian. Ya. Yang intinya adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dzununa billahi dzunnas Ya, yang berprasangka dengan Allah dengan prasangka yang jelek. Namun jadilah engkau orang yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Dengan senantiasa memuji Allah baik mendapatkan hal yang menyenangkan eh, eh, sara ketika mendapatkan hal yang menyenangkan dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan bersabar atas segala kebaikan dan bencana dan cobaan atau ujian. Janganlah seperti janganlah menjadi bagian dari orang jahiliyah yang Allah berfirman tentang orang jahiliyah jika salah satu mereka diberi kabar bil ungsa kalau dapat momongan anak perempuan dhalla jadilah dhalla di sini bermakna sara jadilah wajahnya muswad dan hitam kelam dan hitam di sini wawa kadhim dan dia marah besar akhirnya uh, dia pun juga malu karena malu ya tawara minal kaum dia bersembunyi dari tetangga-tetangganya maka selama beberapa hari tidak mau keluar. Min su'i mabusurabihi. Karena jeleknya kabar yang sampai pada dirinya. Dan ayum kuhu kemudian dia punya dua pilihan. Apakah dia pertahankan ya, anaknya tersebut ala hunin dalam keadaan hina. Ataukah kemudian dia masukkan ke dalam tanah. Yaitu dia kubur hidup-hidup. Alasa sa'ama yahkumun. Betapa jelek ketetapan yang mereka tetapkan. Oleh karena itu janganlah merasa sempit, janganlah bersusah hati, janganlah bersedih, janganlah marah. Jika Allah Subhanahu wa taala jika Anda diberi anak perempuan, maka boleh jadi dalam hal tersebut terdapat kebaikan bagi Anda di dunia wal akhirah di dunia dan di akhirat. Walakin kul alhamdulillah akan tapi katakanlah alhamdulillah dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmatnya wa alaihi dan nikmatnya dan anugerahnya dan kebaikannya ala kulli halin apapun keadaannya. Ini uraian panjang lebar tentang pentingnya ridho terhadap e, terhadap anak yang Allah berikan, keadaan tentang keturunan yang Allah berikan, terutama di manakala diberi anak perempuan tanpa laki-laki. Kemudian takwidul maulud ya, mendoakan perlindungan untuk anak saat lahir. Catatan kaki. ada adapun eh, dalil yang terdapat tentang adan di telinga kanan dan ikomah di telinga kiri fafihi da'fun maka hadisnya mengandung kelemahan. Ya, maka setelah lahir di, uh, maka bacaan yang dianjurkan adalah bacaan takwid ya, memohonkan perlindungan sebagaimana yang dilakukan oleh Imra atau eh, iya, Imron, atau Imran ya, sebagaimana yang dilakukan oleh istrinya Imran dan Imronnya adalah bapaknya Maryam lama atat kala melahirkan Maryam alaihi salam maka sang ibu, ibunya Maryam mengatakan, Rabbi ini waktu tuha ungsa, Ya Allah aku melahirkannya dan dia adalah perempuan, Wallah a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu tentang apa yang dilahirkan oleh seorang ibu walaysa unsa dan laki-laki tentu berbeda dengan perempuan wa ini sama itu Hamaryama. aku menamainya dengan Maryam kemudian yang jadi mahalu syahid wa inni uidzuha habika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim dan ya Allah aku memohonkan perlindungan kepadamu ha untuk dia Maryam wa dzurriyyataha dan anak keturunannya yaitu Aisyah minasyaitonir rajim dari setan yang terkutuk. Dan ini di ini di diucapkan oleh ibunya Maryam ya, sesaat setelah lahirnya Maryam. Ya, maka ya, maka dari sini dianjurkan bagi ibu atau kemudian bagi ayah setelah kemudian e, mendapatkan berita dari bidan atau dari dokter kalau telah lahir ya, maka ya, sambil menggendong anaknya atau yang lain ya, maka bisa kemudian e, mengucapkan apa yang diucapkan oleh ibunya Maryam ya, ini uidhuha atau uidhuhu bika wa dzurriyyataha atau dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Dan tentu kemudian berdalil dengan surat Ali Imran ayat 36 ini adalah pendalilan yang pas manakala kita menguatkan uh, eh, kaidah dalam ilmu usul fikih bahasanya syar'uman kebelana adalah syar'un lana. Syariat umat terdahulu adalah syariat bagi kita kecuali jika terdapat dalil yang menasahnya. Selama tidak ada terdapat dalil menasaknya maka itu berlaku boleh jadi uh, dianjurkan, dituntunkan untuk kita. Dan di antara hal yang rentan bagi bayi adalah ain. Oleh karena itu, ya, poin selanjutnya setelah lahir maka dibahas tentang masalah al-ain. Wal ainu haqqun kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ain jatuh sakit karena ini, sebab pandangan mata itu satu hal yang benar adanya. Maka qad yusabu al-waladu ba'ini ahadil hasidin dan boleh jadi seorang anak itu tertimpa bencana disebabkan pandangan salah satu orang yang hasad. Dan ketika ketika terjadi ain, maka di antara indikator ain tadurubihi rubihi ingdal atiba watadhabu wataji walayanfa. Ya, di antara ciri ain, maka anda kemudian bawa keliling anak anda yang kena ain, keliling ke berbagai dokter, pindah-pindah dari satu dokter ke dokter yang lain, anda datang dan pergi ya, dari satu pintu rumah dokter ke ke tempat yang lain, walayanfau ma'ahu naun min hadatib. Maka tidaklah bermanfaat ketika terkena ain naun min hadatib ya, pengobatan medis. Satu jenis pengobatan yaitu pengobatan, pengobatan medis. Karena ini penyakitnya bukan penyakit medis. Maka pengobatan medis tidak manfaat. Kenapa? Idhuwa maridun. Karena anak tersebut sakit dengan penyakit min in akhar. Dari jenis yang lain. Itu penyakit non medis karena penyakitnya penyakit non medis maka yahtaju ila ilajin akhar maka perlu terapi yang lain terapi non medis ala wahwa arruqyatu dan terapi tersebut adalah terapi ya namun e, namun yang benar e, ain itu tidak hanya karena hasad. Ya, namun eh, boleh jadi karena murni kagum. Waktu dhahaba Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan satu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya Ja'far ibn Abi Talib. Fara'a maka dia melihat ajsama Bani Ja'far ya, fisik anak-anaknya Ja'far dari'atan ya, dari'ah ya, Allah alamnya apa artinya namun makna asal dari'ah mirip oleh karena itu mudore itu disebut mudhari fi'il mudore itu disebut fi'il mudore karena dia mirip isim yaitu mu'rab isim itu mu'rab dan mudorek mu'rab maka fi'il mudorek disebut mudorek mudorek di fi'il mudorek artinya mirip fi'il yang mirip dengan isim kurus maknanya. Jismun dari nahifun da'ifun. Kurus dan lemah. Maka Nabi lihat eh, anak-anaknya Ja'far itu kurus-kurus dan ya, lemah-lemah fisiknya. fisiknya. Fasa'ala andalika ummahum. Lalu Nabi tanyakan hal tersebut pada ibunya. Kenapa anak-anakmu kok demikian keadaannya? Yeah. Maka fakalat, maka sang ibu mengatakan tusri ilahim al ain sangat sering, sangat cepat anak-anak ini terkena ain ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fastaqilahum maka mintakan ru'yah untuk anak-anakmu. Wahawa nasul hadis bidhalika. Dan berikutnya adalah teks hadis terkait dengan hal di atas. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma beliau mengatakan Rahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ali hasmin fi ruqyatil hayati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan untuk keluarga Hazm eh, untuk rukyah karena tergigit ular. Dan wakalat li Asma dan Nabi berkata pada Asma binti Umais, istrinya Ja'far, Mali ara ajasama bani akhi dari'ah. Oh, di sini ada. Kenapa aku lihat anak e, fisik anak-anak saudaraku dari'ah catatan keempat, ai nahifah kurus. Al-murad yang dimaksudkan adalah auladu Ja'far, anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Eh, tusibum al-hajah Kayak kayaknya kurang makan atau seperti itu. Tertimpa kemiskinan. Ini, ini kayak badan orang miskin, kayak badan anak-anak miskin, kurang gizi, eh, ya, tertimpa hajat, tertimpa kemiskinan dan kefakiran. Apa karena enggak, enggak ada makanan? Ya, apa karena kurang makan, kurang gizi? Maka sang ibu mengatakan, lah, nah, makanan ada. Nah, Walakin al-ain tusri'u ilaihim. Namun mereka sering kali terkena ain. Ya, sering terkena ain. Maka di sini dalil bahasanya anak-anak sering terkena ain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rukyah mereka. Kalat ya, kemudian Asma binti Umais mengatakan Fa'aratu alaihim maka ku tunjukkan kepada Nabi. Fakal Nabi katakan irkihim. Ru'yahlah mereka. Itu anak-anaknya Ja'far. Fasubahanallah maka maha suci Allah. Bagaimanakah ail-ain memberikan pengaruh pada anak-anak. Wakanat sababan dan ain itu menjadi sebab kurusnya anak dan lemahnya jasad mereka. Karena dhari'ah tadi maknanya kurus dan lemah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pada wajah jariah anak perempuan yang masih kecil, yang ini adalah anaknya Ummu Salamah, berarti ya, anak tirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melihat ada sofah catatan kaki Ay eh, taghayyur wasawat. Eh, kulit wajahnya berubah. Eh, cenderung kehitam-hitaman. Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mintakan ruyah untuknya fa inna biha an nadharah karena dia terkena nadharah nadharah sama dengan ain sama dengan ain catatan kaki qil ada yang menjelaskan nadharah sama dengan ain Wakil hia masum syaitan, ya, ketempelan setan. Ya, maka hal ini menunjukkan uh, di syariah demikian juga tadi anak-anaknya Ja'far menunjukkan tentang ya, bahasanya anak kecil sangat potensial terkena ain. Demikian juga dampak buruk dari ain yaitu kurusnya anak dan lemahnya fisiknya. Kemudian eh, terapi ain adalah aruqiyah. Kemudian eh, perbuatan Nabi atau di hadis yang tadi riwayat Muslim kita lihat di sini ya, ya, bahasanya seorang Nabi mencontohkan kepada kita perhatian terutama dengan kerabat ya, dengan ketika dia lihat anak kerabatnya itu kurus-kurus maka dia pun tanyakan ya, maka perhatian punya kepedulian dengan orang lain terutama kerabat dan ketika kemudian anak itu kurus-kurus, maka yang diminta untuk bertanggung jawab adalah orang tuanya. Ya. Ya, maka ditanyakan pada orang tuanya, ini anakmu kurang makan atau gimana? Ya? Kurang gizi atau gimana? Atau tertimpa hajah dan kemiskinan, kefakiran atau gimana? Kok kurus-kurus kasihan seperti itu? Ya. Ya, kemudian eh, poin selanjutnya adalah janganlah membenci anak karena buruknya wajahnya, lidah mamah. Wakilati jamalihi dan kurang ganteng, kurang cakepnya. Hmm. ini adalah eh, perbuatan dan e, sebagian orang tua dia akan kemudian menganak emaskan anaknya yang cakep, yang ganteng atau yang cantik dan e, ma, dan bersikap yang berbeda dengan anaknya yang wajahnya pas-pasan. Maka ini satu e, sikap yang tidak benar. Sikap orang tua yang tidak benar. Falai salitif limin amri syai' karena anak tersebut tidak bisa menentukan dirinya. Ya, dia tidak minta kemudian dikasih wajah, dikasih hidung pesek atau tidak pesek, dia tuh tidak minta. Dia sudah dapat kemudian paket jadi seperti itu. Nah, maka jangan kemudian salahkan dia, dia juga tidak minta ya, ya, wajah yang kemudian ngepas seperti itu. Falai salitifli min amri syai. Ya, dia tidak punya pemenang apapun tentang keadaan dirinya. Wala anta kadhalik. Dan demikian juga anda wahai orang tua. Wahai anda, wahai ayah dan bunda. Anda juga tidaklah yang punya otoritas dalam masalah. Eh, tidak punya kewenangan dalam masalah mengatur uh, jelek dan baiknya wajah anak. Falaisalaka minal amr syai' maka Anda pun sedikit pun tidak punya otoritas dan kewenangan tentang uh, kualitas fisik anak Anda. Maka seorang muslim tidaklah dia ingat berangkat dari hal ini bahasa ini semata-mata otoritas Allah Subhanahu wa taala, kewenangan Allah maka berkat dari ini fakot yakunatif tiflu damiman. Maka boleh jadi anak itu jelek wajahnya akan tapi dia mulia di sisi Allah. Dia wajihan terhormat. Ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah ta'ala sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrikah meskipun kotor kagum-kagum dengan kecantikan wanita musyrikah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan sungguh seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik dan kafir meskipun kau terkagum-kagum dengan gantengnya, dengan cakepnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang nifak, orang-orang munafik. Eh, Allah katakan wa aitahum tu'jibka ajsamuhum. Jika engkau melihat orang munafik maka engkau terkagum-kagum dan geleng-geleng kepala dengan ya, jasad mereka. Ya. Maka demikian juga orang kafir karena orang munafik adalah orang kafir. Maka jika engkau melihat orang kafir, artis Korea atau yang lain, <laughs> maka engkau terkagum-kagum dengan fisiknya, gantengnya, cantiknya, namun itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya kalau itu cuma jadi bahan bakar api neraka. Ya, namun demikianlah keadaan orang kafir. Baik yang munafik ataupun yang kafir sungguhan. Atau kafir yang zahir dan batin. Jika engkau melihatnya maka terkagum-kagum engkau dengan fisiknya. Karena mereka sangat peduli dengan fisiknya dan mereka tidak peduli dengan hatinya. Ya, mereka sangat peduli dengan fisiknya Orang tidak peduli dengan hatinya. Oleh karena itu mereka cakep-cakep uh, eh, karena ya, operasi plastik yang ya dan uh, ya, maka itu hadiah apa kalau di Korea katanya hadiah ulang tahun e, eh, 17 tahun hadiah dari orang tua yang kaya itu adalah duit yang cukup untuk biaya operasi plastik. Nah, itu hadiahnya hadiah ulang tahun 17 tahun. Ini duit untuk operasi plastik terutama matanya. Ini itu ya operasi plastik yang pertama, operasi mata. Maka Allah katakan, tu'jibka aja samu." engkau terkagum-kagum dengan fisiknya, dengan raganya. Karena besarnya kepedulian mereka dan mereka berani keluar biaya jor-joran ya, demi untuk ngurusi fisik. tanpa ada kepedulian terhadap sisi batin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tujibuka amwaluhum wala auladuhum. Tentang orang kafir, maka Allah katakan janganlah engkau terheran-heran dengan harta mereka dan anaknya. Anaknya kok ganteng-ganteng, cakep-cakep. Nah, maka jangan engkau terheran-heran, terkagum-kagum. Innama yuridullahu li'adibahum biha fil hayati dunya. Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengadab mereka dengan harta yang berlimpah dan anak. Fil hayati dunya ini azab Allah. Maka harta yang berlimpah itu bisa azab. Di antara bentuk azab Allah adalah harta berlimpah. Kemudian habis pikiran, oh, waktu, tenaga untuk ngurusi harta. Itu azab. Berdasarkan ayat ini liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Untuk Allah mengazab mereka, menyiksa mereka dengan hartanya dalam kehidupan dunia. Maka azab Allah di dunia jangan ya, harus ya, dibayangkan yang ngeri-ngeri, ya, sambar bledek atau apa. Tidak harus. Tidak harus adab Allah di dunia, tidak harus yang ngeri-ngeri. Kasih duit yang berlimpah, sehingga sibuk untuk ngurusi duit sampai nggak sempat makan. Nah, nah. Sibuk ngurusi uh, hartanya sampai nggak pernah menikmati rumahnya. Ya, karena harus ke sana kemari, ke sana kemari. Ya. Ya, maka jadilah yang menikmati rumahnya yang mewah itu pembantu rumah tangganya. Dia sendiri nggak bisa menikmati rumahnya. Dia cuma susah-susah keluar duit ya, untuk bangun rumah yang mewah sedangkan sofa yang empuk dan yang lainnya itu yang menikmati pembantu di rumahnya. Liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Supaya Allah mau mengadab mereka. Karena Allah mau mengadab mereka dengan harta tersebut. Maka di antara bentuk adab Allah di dunia adalah harta yang berlimpah. Maka jangan kira bahasanya harta itu adalah selalu nikmat. Boleh jadi adab berdasarkan ayat ini. Watas haqo anfusuhum. Dan Ya, dan keluarlah nyawa-nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir. Maka diberi harta yang berlimpah supaya kafirnya sampai mati. Mati dalam keadaan kafir. Kemudian Allah Subhanahu Walladhi yakhluqu wa yusawwir. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan rupa kaifa yasha sebagaimana dia kehendaki. Ini Allah Ta'ala eh, Allah berfirman, al khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang mencipta, al-bari' yang mencipta, al-musawwir yang memberi rupa. Allah Ta'ala berfirman, Walladhi yusawwirukum. Dialah Allah yang memberikan rupa kepada kalian. Ada yang cakap, ada yang jelek, ada yang sedang-sedang. Dan Allah memberikan rupa kepada kalian firarham dirahim. Sebagaimana dia kehendaki. La ilaha illahuwa. Maka dialah yang memberikan rupa. Ya, maka dia adalah Rabb maka dia adalah ilah ya, yang satu-satunya yang berat untuk disembah. Al-Aziz Al-Hakim dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala berfirman min ayyasyain khalaqah. Dari manakah manusia tercipta? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Maka dari nutfah dari sperma Allah ciptakan manusia faqaddara lalu Allah tentukan. Ya, di antaranya Allah tentukan rupanya, Allah tentukan fisiknya, ya, hidungnya, matanya, bibirnya, dan seterusnya. Wakala Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, ya, Afraitum ma tumnun a'angtum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Ya, apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Fafam hada ya Abdullah. Maka wahai hamba-hamba Allah pahamilah hal ini dan uh, ya, renungkanlah hal ini dan janganlah anda terkecoh dengan uh, keindahan salah satu anak anda kemudian men mendorong anda untuk zalim dengan anak-anak yang lain untuk kemudian pilih kasih dengan dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Ya, uh, itu kurang, uh, kayaknya kurang. Fa'in akromakum engdalahi kurang mim ya. Maka yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat pada rupa dan fisik akan tapi melihat pada hati dan amal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di catatan kaki yang ada dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidaklah melihat rupa kalian, tidak pula harta kalian, namun Allah melihat hati dan amal kalian. Dalam red yang lain yang diatkan oleh Muslim, Inna la yang duri ila ajisamikum wala ila suarikum. Sini Allah tidaklah melihat fisik dan rupa kalian, ya, ganteng dan tidaknya, jelek dan tidaknya, mancung dan tidaknya, bibir tipis dan tidaknya. Walakin yang duri ila kulubikum, namun Allah melihat kualitas hati kalian.